Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menumbuh kembangkan di dalam jiwa kita semangat untuk mengetahui dinullah yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan matan yang terdapat dalam kitab Kashfus Syubhat. Berikutnya adalah Idza arafta ma qultu laka Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin Apabila engkau telah tahu apa yang aku katakan kepadamu ma'rifat qalbin pengetahuan hati wa arafta syirka billahi alladhi qala Allah fihi dan kau telah mengetahui apa itu syirik kepada Allah yang Allah katakan tentangnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan apabila ia disekutukan dengan sesuatu wa arafta dinallahi alladhi ba'ata bihi rusula dan engkau telah tahu agama Allah yang pegang buku halaman berapa sekarang? Nah, buku yang ada yang kopi sama saya yang 49 yang pegang buku ini 55 yang pegang buku terjemahan di halaman 55. Kita lihat bagian ikhwat. Wa arafta dinallahi alladhi ba'ata bihi rusula dan engkau mengetahui din Allah agama Allah yang Allah utus dengannya para rasul min awalihim ila akhirihim dari yang pertama sampai yang terakhir daripada mereka para rasul Alladhi la yakbalullahu min ahadin dinan siwa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seseorang agama selain itu wa arafta ma asbaha ghalibun nasu fihi dan engkau tahu apa yang terjadi ghalibun nasi pada kebanyakan manusia minal jahli bihadza daripada kebodohan tentang masalah ini, masalah tauhid dan syirik. Afadaka ini? Itu akan memberikan kepadamu dua faidah. Itu akan memberikan kepadamu afadaka memberikan faidah kepadamu faidatain dua faidah. Al-ula faidah yang pertama al-farahu Al-farhu bi fadlillahi wa bi Kebahagiaan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala terdapat dalam surat Yunus ayat 58 Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Maka dengan demikian itu hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini yang pertama. Faedah yang pertama daripada pengetahuan kita sebelumnya. Tentang makna syirik, makna tauhid. Apa yang syirik itu sebenarnya, apa yang tauhid. Dan itu telah panjang lebar kita bicarakan. Dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Faedah yang pertama kalau kita sudah tahu itu kegembiraan yang kita dapatkan. Wa ada aidan dan akan memberikan faedah kepadamu juga. Ini faedah yang kedua. Al khauful azim. Ketakutan yang sangat besar. Tadi gembira, yang ini takut. Fa inna innaka idza arafta. Apabila engkau sesungguhnya engkau telah mengetahui annal insana yakfuru bi kalimatin sesungguhnya manusia bisa menjadi kufur dengan sebuah kalimat yukhrijuha min lisanihi yang ia keluarkan kalimat tersebut dari lisannya kalau engkau telah tahu orang bisa kufur hanya dengan kalimat yang keluar dari lisannya waqad yaquluha wa huwa jahilun dan kadang-kadang dia mengucapkannya dan dia jahil, tidak tahu. Fala yu'dharu bil jahli. Maka dia tidak akan mendapatkan uzur karena kebodohannya, ketidaktahuannya itu. Wa qad yaquluha wa huwa yadhun Dan kadang-kadang dia mengucapkannya dan dia menyangka, mengira annaha tuqarribuhu ila Allah bahwa kalimat tersebut akan mendekatkannya kepada Allah kama zannal musyrikun sebagaimana telah berprasangka orang-orang musyrikun khususan terlebih in alhamakallahu apabila Allah mengajarkanmu tentang ma qaffa an qaumi Musa apa-apa yang telah Allah ceritakan dari kaum Musa ma'a salahihim wa ilmihim bersamaan dengan kesolehan mereka dan ilmu mereka annahum atauhu qailin bahwasanya mereka berkata datang kepada Nabi Musa seraya berkata ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun jadikan untuk kami ilah sesuatu yang diibadati kama lahum aliha sebagaimana mereka memiliki apa-apa yang diibarat di dalam surah Al-A'raf ayat 138. Qala Nabi Musa menjawab, "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang bodoh. Fahina ini pada saat itu ya'zumu khaufuka akan bertambah besar rasa takutmu. suka juga akan bertambah besar keinginanmu Hirsun itu ketamakanmu. Ala ma yukhallisuka min hadza wa amthali. Semakin besar rasa takutmu dan ketamakanmu untuk sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari ini, maksudnya dari kesyirikan ini. Wa amthalihi dan yang semisal dengannya. Ini akan kita pelajari kalimat-kalimat ini insyaallah subhanahu wa taala akan menjadi pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia. Baik, setelah kita terjemahkan, kita kembali dari awal kalimat. Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin. Apabila engkau telah tahu apa yang ku, katakan kepadamu, maksud beliau adalah apa yang telah saya beberkan sebelum ini. Apa yang telah saya sampaikan sebelum ini. Tentang apa sebenarnya kesyirikan apa yang sebenarnya tauhid. Dan apa yang telah dibeberkan sebelum ini bahwa banyak sekali orang yang tidak tahu mana yang tauhid dan mana yang syirik. Dan apa yang telah dibicarakan sebelum ini bahwa permusuhan Nabi dan Rasul kepada kaumnya karena permusuhan kepada syirik. Ketika Nabi Muhammad SAW memberantasnya, Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya dimusuhi kaumnya karena permusuhan dalam syirik uluhiyah, kesyirikan di dalam peribadatan. Adapun tauhid rububiyah semua orang mengakuinya. Semua orang mengakuinya seperti yang telah kita bawakan ayat yang sangat banyak sekali. Dibawakan oleh beliau juga di dalam kitab ini. Kalau sudah tahu engkau semua itu apa yang kukatakan kepadamu ma'rifatatan bin pengetahuan hati yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar di lisan saja, tapi benar-benar hati menguasai. Ini yang tauhid, ini yang syirik. Ini yang harus didatangi, ini yang harus dijauhi. Wa arafta syirka billah. Dan engkau telah tahu apa itu syirik kepada Allah. Yang Allah berkata tentangnya Allah tidak akan ampunkan. Orang-orang yang telah berbuat syirik kepada Allah. Kalau engkau telah tahu itu, telah bisa memisahkan mana yang tauhid, mana yang syirik, arafta dinallah. Engkau pasti akan tahu dengannya yang mana agama Allah itu. Alladhi ba'atha bihi rusula. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan agama tersebut seluruh para rasul. Min awalihim ila akhirihim. Dari rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain itu wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza dan engkau tahu apa yang terjadi pada kebanyakan manusia dengan kebodohan dan ketidaktahuan mereka tentang masalah ini. Ini telah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, tidak perlu kita ulang. Kita lanjutkan. Apa ada kata idatai? Ini akan menjadi pembicaraan utama kita karena pembicaraan ini adalah mukadimah dari yang beliau ingin bawakan sekarang. Karena yang kemarin telah kita bacakan semuanya dan kita bawakan. Apa ada kata idatai ini? Semua yang telah kita bawakan tadi, pembicaraan-pembicaraan tentang masalah ini, itu akan memberikan kita dua masalah penting. Masalah yang pertama, al-farhu bi wa bi Kegembiraan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Yang beliau yang beliau maksud dengan kegembiraan dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah apabila Anda telah tahu tauhid itu dan Anda mengikutinya dan Anda telah tahu syirik itu dan Anda telah menjauhinya Anda harus memiliki kegembiraan yang luar biasa. Kenapa? Beberapa alasan. Pertama, anda telah mengetahui mana yang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Anda mengetahui mana yang akan bisa membawa orang ke surga dan mana yang bisa menjerumuskan menjerumuskan orang ke neraka Anda mengetahui mana yang diridhoi oleh Allah dan dicintainya, hal yang paling diridhoi oleh Allah dan paling dicintainya, dan hal yang paling dibenci oleh Allah dan paling dimurkainya. Berikutnya kita bergembira dikarenakan sangat sedikitnya orang kaum muslimin yang mengerti masalah ini. Ikhwani wa akhwati fid din, seandainya masalah ini, masalah tauhid ini mayoritas orang mengetahuinya dan itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Mayoritas orang mengetahuinya, hanya sedikit yang tidak tahu. Kita sangat bergembira ria apabila kita termasuk dari mayoritas orang yang tahu tauhid itu. Bagaimana halnya kalau terjadi yang sebaliknya? Yang tahu itu hanya sedikit. Tentu kegembiraan kita terhadap pengetahuan kita tentang tauhid jauh akan lebih besar di saat yang tahu dan selamat daripada sentuhan syirik itu hanya sedikit dan banyak sekali orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa mereka ketahui. Ini yang membuat kita bergembira. Dan kegembiraan itu melebihi segala-galanya. Karena apapun yang kita miliki, Apapun yang kita punyai tidak akan bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Tabaraka wa taala kalau kita tidak bergabung ke dalam barisan tauhid. Dan kalau kita tercampak ke dalam jurang syirik sini kita tambahkan bahwa hal yang paling berharga dalam agama kita, hal yang paling berharga dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah tauhid. Dan selamatnya kita dari syirik. Itu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Karena kita tahu. Kalau itu tidak ada, tidak akan pernah kita bisa keluar dari neraka Allah wa niyadzubillah. Kalau tauhid kita dibatalkan oleh kesyirikan, kita tidak akan pernah bisa selamat dari neraka Allah untuk selama-lamanya. Kenapa kita tidak bahagia? Dan bergembira dia ketika ada orang yang telah menunjukkan kita jalan tauhid Seperti yang diketahui dan disampaikan, sering kita sampaikan dan berulang-ulang kita sampaikan, ahlu tauhid hanya mereka yang berhak untuk masuk surga. Nggak ada yang lain. Orang-orang yang tauhidnya tidak tersentuh oleh kesyirikan sebelum dia wafat Kalau kau pun pernah tersentuh oleh kesyirikan, dia sudah bertaubat sebelum dia wafat dan saat dia bertobat sampai wafat tidak pernah terjamah lagi oleh kesyirikan, merekalah orang-orang yang berhak masuk surga. Jadi pada dasarnya surga dan neraka itu terbagi dua saja. Surga untuk orang-orang yang bertauhid dan tidak pernah melakukan syirik dan neraka untuk orang-orang yang berbuat syirik. Itu aja pembagiannya. Kalau toh pun Nabi SAW mengatakan, kalau toh pun dia berbuat dosa, kalau toh pun dia pernah berbuat dosa, dan dosa itu dibawa mati tanpa bertaubat dan dosa itu besar, ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama, asalkan tauhidnya tetap terjaga, konsep la ilaha illallah yang tidak pernah dia batalkan dengan perkataan perbuatan dan keyakinan terjaga tauhidnya, terjaga dia daripada sentuhan syirik. Syirik akbar tentunya, bukan syirik kecil. Syirik kecil hampir semua orang tidak bisa selamat daripadanya. Dengan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan riak kepada para sahabat. Nabi Muhammad mengkhawatirkan riak kepada siapa? Kepada para sahabat. Inna akhwafa ma atahu alaikum asyirkal asghar yang paling kukhawatirkan kepada kalian syirik kecil. Itu para sahabat. Kalau untuk para sahabat dikhawatirkan Nabi syirik kecil siapa kita? Soal syirik kecil hampir semua manusia sulit untuk lepas daripadanya. Itu tidak akan, bukan itu pembahasan kita. Yang kita inginkan di sini adalah syirik yang membatalkan la ilaha illallah. Kalau toh pun terjadi dosa-dosa besar, kalau toh pun terjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang kita belum bisa bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan taubat kepada kita di dunia dan itu kita bawa wafat tanpa kita tersentuh oleh dosa syirik masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah ampunkan dosa kita semuanya dan Allah masukkan kita ke surga tanpa neraka. Di dalam Sunan Tirmidzi dibawakan sebuah hadis ulama berbeda pendapat akan kesohian dan kedhaifannya. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Dikenal dengan istilah dengan istilah hadithul bitaqa. Hadis bitaqa. Bitaqa itu apa? Kartu. Ya, seperti kartu mahasiswa itu bitaqa namanya. Kartu ATM itu bitaqa namanya. Bahasa Arabnya bitaqa. Dikenal oleh para ulama hadis bitaqa. Hadis istilahnya hadis bitaqa. Itu istilah untuk hadis ini, nama untuk hadis ini. Sama dengan hadis Jibril. Istilah para ulama tentang hadis itu namanya hadis hadis Jibril. Maksudnya ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa kapan hari kiamat, apa syarat-syarat, apa tanda-tandanya, dikenal dengan hadis hadis Jibril. Begitu. Kadang-kadang ulama memberikan istilah-istilah tentang sebuah hadis. Ini diberi istilah oleh para ulama hadis itu Kata Rasulullah SAW, akan datang pada hari kiamat seseorang. Dia membawa tujuh sijilat. Catatan-catatan kesalahan. Satu sijillah sejauh mata memandang. Satu sijil sejauh mata memandang. Dia membawa tujuh sijilat. Catatan-catatan dosa yang pernah dia lakukan di permukaan. Ketika itu Allah bertanya kepadanya, Hai hambaku, adakah kebaikan? Dia menjawab, aku tidak tahu kebaikan yang bisa aku bawa. Kata Allah Subhanahu wa taala akan ada. Kamu mempunyai kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan bitaqah. Di sini dikatakan hari itu ada bitaqah. Ada sebuah bitaqah. Kartu, kertas, cari kertas bertuliskan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkata orang ini, Ya Rab, Mada taf'alu hadil bitaqa nahwa hadihil sijillat. Ya Allah, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah bitaqah ini? Kalau bitaqah berarti kartu kecil kan? Hanya tulisan la ilaha illallah. Apa yang bisa dilakukan oleh kartu ini berhadapan dengan sijilat ini? Allah kemudian letakkan sijilat itu di satu timbangan dan Allah letakkan bitaqah di timbangan yang satunya lagi famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata timbangan la ilallah lebih berat daripada timbangan si jillah itu tadi. Maka Allah ampunkan dia dan Allah masukkan ke surga. Kalau ini hadis seperti yang kita katakan tadi berbeda pendapat ulama tentang sahih dan dhaifnya. Sebagian mensahihkan, sebagian menghasankan, Sebagian maaf, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan riwayatnya. Sekarang kita bawakan riwayat sahih daripada Imam Bukhari. Diceritakan di dalam sahih Bukhari ada seorang ayah, ada seorang ayah yang ketika sakit di akhir hayatnya mengatakan kepada anak-anaknya di saat aku nanti wafat bakar jasadku dan debunya tebar setengahnya di laut, tebar setengahnya di darat. Dia perintahkan anak-anaknya untuk melakukan seperti itu. Dan anak-anak mereka, anak-anaknya melakukan setelah ayahnya wafat, mereka jalankan wasiat ayahnya. Dibakar jasad ayahnya dan debunya itu setengahnya dibuang di lautan, setengahnya dicampakkan. Nabi mengatakan ketika orang itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Ia berkata, "Ya Allah, aku tahu aku banyak berbuat dosa. Dan aku yakin kalau aku bertemu denganmu engkau tidak akan engkau akan azab aku dan aku takut akan azab." Aku perintahkan anak-anakku melakukan itu agar aku tidak bertemu dengan adat karena aku sangat takut dengan adat. Kata Rasulullah SAW, Allah berkata, karena takutmu kepada adatku, aku ampunkan kamu. Ini kemungkinan pertama. Dengan syarat orang yang datang kepada Allah Taala tanpa tanpa dosa syirik ada satu kemungkinan pertama, satu kemungkinan pertama yaitu diampunkan seluruh dosa dan kesalahannya oleh Allah Taala karena kekuatan tauhid yang ada di dalam dirinya. La ilaha illallah yang masih kokoh di dalam jiwanya, yang tidak tersentuh oleh kesyirikan. Atau kemungkinan kedua, Allah tidak ampunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala azab dia di nerakanya. Akan tetapi kalau la ilaha illallahnya masih ada, Suatu saat dia akan keluar dari neraka itu. Suatu saat dia akan keluar dari neraka itu dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan telah banyak hadis-hadis keterangan dari Rasulullah SAW datang dalam masalah ini. Pertanda, satu-satunya yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah tauhid. Satu-satunya. Surga adalah tempat orang-orang yang bertauhid, neraka tempat-tempat orang berbuat syirik. Habis. Kalau begitu adanya, maka kebahagiaan yang luar biasa harus timbul dalam jiwa seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah di saat dia diajarkan orang, diberikan Allah pengetahuan tentang yang tadi nih, yang tadi sebelumnya. Kalau engkau tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu agama Allah yang telah Allah, Allah ajarkan kepada Rasulullah? Apa itu agama yang Allah tidak menerima? Agama selain itu berbahagialah. Ma'rifatakal, pengetahuan sebenarnya dalam hati. Yang tentu kalau hati sudah membenarkan, hati sudah yakin akan membawa anggota tubuh untuk mengamalkannya. Kalau itu sudah Anda lakukan, bergembira. Karena itu yang termahal dalam hidup kita. Kita tambahkan, kalau kita sudah tahu ikhwani wa akhwati fiddi. Ini yang wajib pertama kali kita untuk sampaikan kepada orang yang kita cintai. Bagaimanapun kita ser sampai seriusnya kita membawa dia salat, membawa dia zakat, membawa dia haji, membawa dia beribadah, kalau tidak kita selamatkan tauhidnya dari sentuhan syirik nggak ada gunanya. Karena ketika syirik terjadi, terjadi ayat yang tadi dibicarakan oleh dibacakan. Allah tidak akan pernah am, ampunkan. Di dalam ayat yang lain Allah akan haramkan untuknya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Dalam ayat apa ini? Surat apa ayat apa? Ada yang tahu? Saya tidak membawa kamus di sini sekarang, lupa. Biasanya kemari bawa kamus. Tapi yang pasti saya nggak ngarang ya. Ada ayat di dalam Al-Quran, Innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah neraka wa ma zalimina min ansar dan tidak ada untuk orang-orang yang zalim artinya orang-orang berbuat syirik min ansar daripada penolong jadi PR untuk kita dalam surat apa itu? kalau kita sudah tahu hadiah yang terhebat yang kita berikan kepada orang yang kita cintai jauhkan dia dari syirik tidak ada pemberian kepada seseorang yang lebih hebat, yang lebih berharga, yang lebih mulia daripada kita selamatkan dia daripada noda-noda syirik. Sebagaimana yang tadi, tidak ada yang lebih hebat dari yang bisa kita lakukan di permukaan bumi yang lebih yang lebih berharga selain selamat daripada apa? Syirik. Begitu juga, tidak ada yang bisa kita persembahkan kepada seseorang yang bisa lebih hebat kita berikan hadiah kepada seseorang selain hadiah menyelamatkan dia dari oleh karena itu orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah Nabi dan Rasul. Oleh karena itu orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah siapa? Nabi dan Rasul karena mereka lah yang telah menyelamatkan seluruh orang yang bisa selamat dari syirik. Dan karena itulah kita tidak setuju kepada orang-orang yang dakwahnya tidak peduli kepada tauhid atau syirik. Itu alasannya. Kenapa kita suka kepada orang-orang yang hanya mengajak sholat, mengajak berzikir? Bukan tidak suka mengajak orang melihat orang yang mengajak sholat tidak, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya kalau hanya itu dakwahnya, tidak peduli kepada dakwah tauhid dan syirik, maka Anda tidak memberikan yang satu yang sangat berarti kepada saudara Anda. Kalau seandainya tauhidnya tidak selamat, syiriknya masih dia lakukan, walaupun salatnya luar biasa setiap hari gak ada artinya. Apatah lagi kalau kemudian kita lihat dia rajin membawa orang beribadah salat, beribadah zakat, tapi dia melekat kepada perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan para rasul Kecuali tugas utama mereka menyelamatkan manusia dari sentuhan syirik. Lalu kenapa ada orang yang mencoba berdakwah tidak peduli kepada tauhid dan tidak peduli kepada keterangan apa itu syirik? Antara dakwah Nabi dan Rasul dengan dakwah mereka berbeda jauh. Nah, lalu dia membawakan ayat di sini dalam surat Yunus. Kalau <coughs> Allah Ta'ala Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmati." Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Hal dengan hal yang mungkin itu hendaklah mereka bergembira dia, Huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Di sini mereka kumpulkan maknanya lah dunia. Anugerah Allah, pengetahuan Allah yang Allah berikan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita, pengetahuan syariat dan hidayah Allah kepada diri kita tentang berada di atas jalur hidayah, syariat, di atas Al-Quran, di atas rahmatnya, di atas pengetahuan tentang syariat, dan mendapatkan sesuatu dengan syariat tersebut. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia daripada dunia. Di dalam ayat ini ada anugerah Allah, fadl. Anugerah Allah. Dan makna anugerah di sini adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam ayat ini ada rahmat. Ini menunjukkan bahwa hidayah Allah akan membawa rahmat dalam hidup kita. Hidayah Allah akan membawa apa? Rahmat dalam hidup kita. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia. Ini pertama. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama gembira. Bergembira senang mengetahui agama Allah dan agama Rasul, mengetahui tauhid, mengetahui jalan yang menunjukkan kita ke surga Allah wa taala, mengetahui jalan yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah untuk kita jauhi sebagaimana perkataan Hudayfah bin Yaman. Manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan dan kesalahan. Maka kata anjudrikani, saya takut Allah, saya takut kejahatan itu datang kepada aku terjerumus ke dalamnya. Ini pertama, kegembiraan. Yang kedua, apa ada keayuban? semua yang telah kita bicarakan yang lalu juga memberikan faedah kepadamu apa? Al khawful azim. Rasa takut yang sangat besar rasa takut atas diri kita, ancaman dan bahaya kepada diri kita, rasa takut, ancaman dan marah bahaya kepada akidah kita, agama kita. Orang yang tidak ada rasa takut di dalam jiwanya terhadap agamanya, terhadap akhiratnya, itu dianggap orang-orang yang merasa aman dan sifat itu tercela dalam agama Islam. Sebuah sifat yang tercela dalam agama Islam kita merasa diri kita sudah selamat, sudah aman. Itu tercela dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa, Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan keturunanku daripada kami beribadah kepada asnam, berhala-berhala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi yang termulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan ijma para ulama. Manusia termulia di permukaan bumi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Ibrahim ayahnya. Ayah para nabi dan para rasul. Kakek para nabi dan para rasul. Manusia nomor dua di permukaan bumi. Alal itlaq secara mutlak ia berdoa kepada Allah, dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Ya Allah jauhkan aku daripada kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim takut hidupnya akan terjerat ke dalam kesyirikan, siapa kita yang merasa telah aman daripada jebakan syirik? Tak boleh. Berkata Imam Ibnu Qutaibah. Faman ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang merasa aman daripada bencana kesyirikan? Kalau Nabi Ibrahim saya tidak merasa aman dalam hidupnya. Siapa lagi yang bisa merasa aman dari sentuhan syirik? Kalau Nabi Ibrahim saja merasa tidak tidak aman hidupnya daripada sentuhan syirik. Sampai akhirnya dia bisa menghembuskan nafas terakhir tanpa terjamah dalam kesyirikan. Dan silahkan baca Al-Quranul Karim, kita akan bertemu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencela orang yang merasa aman. Kalaulah seorang nabi dan rasul tidak merasa aman daripada fitnah syirik dan siapa dia, bagaimana kesolehannya, dan dia adalah manusia pilihan Allah wa taala. Bagaimana dengan kita dan bagaimana dengan mereka? Maka orang yang merasa aman daripada perbuatan-perbuatan syirik, merasa aman daripada perbuatan-perbuatan maksiat adalah orang yang tertipu dalam hidupnya. Dan biasanya itu terjadi karena kerak maksiatnya terlalu tebal. Kerak maksiat dalam hidupnya terlalu besar sehingga terlalu masuk ke dalam jebakan iblis dan syaitan, terlalu masuk ke dalam perangkap-perangkap dan jurang-jurang kebinasaan sehingga merasa dirinya aman. Nah, al khawful azim, rasa takut yang luar biasa terhadap siapa? Terhadap diri kita, terhadap apa? Terhadap agama kita, Kalau toh kita telah bahagia dengan adanya ilmu syariat yang kita pelajari, sehingga kita bisa membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik dan kita bergembira ria atas itu. Ada lagi ketakutan, takutan akan hilangnya nikmat itu dari kita. Kalau tadi ada gembira telah mendapatkannya, harus ada takut, takut kehilangan itu. Takut kehilangan itu. Faida kita lanjutkan. Fa'inna kaida arafta. Sesungguhnya engkau apabila engkau telah tahu wahai saudaraku, annal insana yakfuru bi kalimatin. Bahwasanya seorang manusia bisa berstatus kufur dengan sebuah kalimat yukhrijuha min lisani yang ia keluarkan daripada lisannya dengan satu kalimat saja. Kalau kalimat itu mengandung kata-kata kufur, Kalimat itu mengandung pengingkaran kepada syariat Allah dan Rasulnya. Satu kalimat saja yang dikeluarkan oleh lisan. Bisa membuat orang kufur. Waqat yakulu wa huwa Mungkin dia mengucapkannya karena ketidaktahuannya. Namun kalimat tersebut bernilai kalimat kufur. Bisa membuat dia kufur dari agama Allah Ta'ala. Fala yu'adharu bil jahli. Pada saat itu dia tidak akan berikan udur karena total ketidaktahuannya. pendapat yang paling kuat orang yang berbuat syirik apakah kemudian karena ketika tidak tahu dia berbuat syirik itu adalah syirik apakah dia dimaafkan oleh Allah atas ketidaktahuannya pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama tidak dimaafkan kenapa karena syirik dan tauhid fardu ain untuk diketahui sebagaimana tidak diizinkan orang untuk tidak salat karena ketidaktahuan maka demikian juga tidak diizinkan orang untuk tidak tahu tauhid dan syirik karena itu bahagian daripada fardu ain. Satu kalimat bisa mengeluarkan seorang muslim dari agama Allah masuk ke dalam dunia kekufuran. Walaupun dia ucapkan tanpa dia ketahui kalimat itu bisa membawanya ke dalam kekufuran. Apa yang tidak membuat kita takut? Kalau satu kalimat bisa mengeluarkan kita dari agama Allah dan Rasulnya. Kalau kalimat itu mengandung kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati kalau dia sudah berhubungan dengan akidah. Karena kalau salah dalam akidah jatuhnya kedua hal. Salah dalam berakidah terpleset dalam bab akidah jatuhnya kalau tidak kepada bid'ah, kalau tidak kepada syirik dan kufur. Salah dalam bermuamalah, salah dalam berbuat, bukan dalam akidah, jatuhnya kepada dua. Kalau tidak bid'ah, kalau tidak maksiat. Kalau tidak bid'ah, kalau tidak apa? Maksiat. Tapi salah dalam berakidah, Salah dalam berkeyakinan jatuhnya kalau tidak beda kalau tidak apa? Syirik. Hati-hati. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, coba perhatikan dalam hidup kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mengatakan yang kemudian mengatakan tidak bisa lagi hukum Allah itu dipakai di permukaan bumi sekarang ini untuk zaman ini. Tidak bisa lagi, tidak bisa. Tidak cocok lagi hukum yang ada di dalam Al-Quran itu untuk dipakai sekarang. Ingatkan saudara-saudara kita, keyakinan ini kalau datang dari hati kecil yang dalam kufur, keluar orang dari agama Islam. Karena dia telah mengingkari puluhan ayat di dalam Al-Quran Tidak bisa lagi dipakai. Tidak cocok lagi dipakai. Al-Quran ini dan hukum yang ada di dalamnya tidak cocok lagi dipakai sekarang. Sudah saatnya diganti. Kalau itu yakin dia mendengar keyakinan itu yang dibawanya mati. Keyakinan itu membuatnya keluar dari agama Islam Karena dia telah kufur dengan banyak ayat di dalam Al-Quran ini. Yang menerangkan bahwa hukum Allah yang harus di tapi selagi dia dia sebagai seorang pengacara, dia sebagai seorang hakim, apa jabatan dunianya hakim, tapi senantiasa dia hatinya sebenarnya resah. Dia tahu bahwa ini maksiat. Tapi dia belum bisa keluar daripada jebakan maksiat itu. Dan setiap dia menghukum sesuatu, memukulkan palu di di meja persidangan, hati kecilnya menjerit, "Ya Allah, aku telah berbuat maksiat." Ini orang-orang yang bertauhid. Dan apa yang dia lakukan adalah dosa besar apa yang dilakukan adalah apa? Dosa besar. Tetapi walaupun dia tidak menjadi hakim dan dia tidak menjadi pengacara dan dia tidak menjadi penuntut dan dia tidak berada dalam lingkungan yang seperti itu, kemudian dia hanya berada di masjid rajin baca Quran, tapi dalam hati kecilnya keyakinan bahwa ini hukum Allah sudah nggak layak. Yang paling bagus sekarang hukum yang dibuat oleh kita, hukum yang ada di sini sini walaupun dia tidak pernah melakukannya. Walaupun dia tidak pernah masuk persidangan. Keyakinan itu membuatnya keluar dari agama Islam. Hati-hati. Waqat yakuluha Kita lanjutkan Dan boleh jadi ada orang yang mengucapkan kalimat Sebuah kalimat Wahuwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ilallah dan dia merasa bahwa kalimat itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah taala sedekat-dekatnya. Kama zannal musyrikun sebagaimana prasangka dan keyakinan orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah mereka persembahkan doa mereka kepada dan kepada orang-orang yang mereka anggap saleh untuk orang-orang saleh itu mempersembahkannya membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengatakan bahwa mereka lebih dekat kepada Allah, lebih mudah dikabulkan doa kita. Mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut bukan karena berhala itu, karena ingin mereka ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa maksud dan tujuan mereka ibadah, tapi mereka melakukan sebuah kesyirikan. Itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan in alhamakallahumma ma qassa Musa. Terutama apabila kalau engkau telah diberitahu oleh Allah Entah engkau telah diberi ilham oleh Allah. Ilham di sini maksudnya ilmu. Ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah ceritakan tentang kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa bersama Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa. Orang Yahudi kalau ditanya, siapa orang terbaik dalam agama kalian? Orang Yahudi akan menjawab sahabat-sahabat Musa. Orang yang hidup bersama Nabi Orang Nasrani apabila ditanya kepada mereka, siapa umat terbaik kalian? Mereka akan menjawab sahabat-sahabat Isa. Dan itulah seharusnya juga agama umat Islam. Kalau ditanya siapa orang yang terbaik dari generasi umat Islam, kita harus menjawab sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Berkata Imam Amir bin Syarahbil Berkata Imam Amir bin Syarahbil Apabila ditanya kepada umat Yahudi siapa generasi terbaik kalian? Mereka akan menjawab, ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa. Apabila ditanya kepada orang Nasrani, man khairu ahli millatikum? Siapa generasi terbaik agama kalian? Mereka akan menjawab, ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa. Kalau ditanya kepada orang Syiah, orang Rafidah, siapa umat terburuk kalian? Mereka akan menjawab ashabu Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad. Itu perkataan ulama, tabi'in, tabi'in. Amir bin Syarahbil. Amir bin Syarahbil. Itu perkataan beliau. Jadi orang-orang Syiah dari dulu benci kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ini kalangan tabi'in ini. Kalangan tabi'in generasi setelah para sahabat. Kalau orang Yahudi tanya siapa ahli yang terbaik? Sahabat-sahabat Musa. Orang Nasrani tanya siapa yang terbaik? sahabat-sahabat isa. Kalau orang-orang Syiah ditanya siapa yang terburuk, mereka baru akan menjawab sahabat-sahabat Muhammad. Bersama bersamaan dengan salah kesolehan sahabat-sahabat Musa, ilmu ilmunya sahabat-sahabat Musa ketika mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ij'al ilah Tunjukkan buatkan untuk kami ilah kama lahum aliyah sebagaimana mereka mempunyai ilah. Ada sesuatu yang jelas yang nampak yang kami bisa kami ibadati. Apa kata Nabi Musa kepada mereka? Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah umat yang bodoh. Kesolehan yang selama ini tidak bermanfaat. Ilmu yang selama ini tidak bermanfaat. Kalau itu yang mereka katakan berarti mereka belum tahu apa yang agama dan apa yang bukan agama. Fahina idin ketika itu ya'zumu khawfuka. Semakin besar rasa takutmu. Wahir suka. Semakin besar rasa tamakmu. Untuk mendapatkan sesuatu ma yukhallisuka min yang bisa menyelamatkan kamu dari ini. Dari jebakan syirik ini. Wa amsalihi dan yang semisal dengannya. Sampai di sini dan kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah Allah setelah salat. Insya Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.